uh, ilal atau ilah tentang sebab-sebab ya, yang mencegah isim itu menerima tanwin disebutkan ada sembilan sebab ya, yang itu terkumpul dalam satu bait syair Ijqa' wazin adilan anif bima'rifatin raktib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula dan akan dibahas di dijelaskan satu persatu ilah-ilah ini kemarin sudah disebutkan dibahas yang pertama dari lafaz ijma dalam ta'id tersebut yang bermakna jamak dan jamak yang dimaksud di sini adalah yang disebut dengan sirah muntahal jumuh sighah muntahal jumlah yakni bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu yang berikutnya sanian yang kedua dari Pak Syair kemarin ini cuma wa berarti dari lafaz zin zin qalu mereka mengatakan ya, para ahli nahwu tentunya al muradu biha waznul fi'li yang dimaksud dengannya yang dimaksud dengan zin tersebut adalah waznul fi'li wazn fi'al okay. Ya. jadi lafaz zin yang dimaksud adalah wazn fi'al jadi zin itu bentuk fi'il amr. Hmm. Dari fi'il madhi wazana mubarnya ya zinu Kemudian bentuk masternya waznun gitu. Seperti yang pertama kemarin ijma. Ijma itu juga bentuk fi'il amr. Dari ijma kemudian di dikaitkan dengan bentuk masternya on jamak. Hmm. Jadi tidak mengambil lafat aslinya secara langsung jama kemudian wazan fi'il tapi dari masing-masing lafaz dicarikan bentuk yang lain untuk membentuk kaid syair tersebut ya wazana yazinu kemudian fi'il amrnya zin kemudian bentuk master itu waznun dari situ terkait dengan al-mamnu tadi yang dimaksud di situ adalah waznul fi'li, wazan fi'al. Fa'idha ja'a ismu ala waznil fi'li. Jika isim itu datang, jika isim itu hadir mengikuti wazan fi'al. Fa'innahu yakunu mamnu'an minas sarfi. Maka sungguh dia keadaannya mamnu' minas sarfi dia menjadi memnoh minas ya, terhalang dari tanwin ya, tidak menerima tanwin sawaun ya, sama saja akana hadal ismu alaman am sifatan sama saja apakah isim ini itu berupa nama alam ataukah berupa sifat sifat jadi isim kalau dia bentuknya mengikuti wazan fi'il maka dia termasuk mamnu' min sarf tidak menerima tanwin. Baik isim itu menunjukkan alam nama terkait dengan alam atau nama maupun isim tersebut menunjukkan atau terkait dengan sifat. Ini. Jadi tidak dibedakan apakah itu alam atau sifat. Yang jelas ketika isim itu mengikuti bentuk fi'al maka dia mamnu' min sarf wasawaun dan sama saja akan fi'lul madhiya am mudhari'an am amran sama saja apakah fi'il itu fi'il yang madhi ataukah mudhari' ataukah amr ya jadi sama ism yang mengikuti wazan fi'il tadi apakah dia mengikuti wazan fi'il madhi ataukah mengikuti wazan fi'il mudhari' ataukah mengikuti wazan fil amr sama mamnu' min as-sarf fa innahu mamnu'un min as-sarfi maka sungguh dia mamnu' min as-sarf terhalang dari tanwin ya, tidak menerima tanwin contoh ya samaina rajulan yazida kita menamai seseorang bernama Yazid ya, atau seseorang bernama Yazid mamnu'an min sarfi Apakah dia itu mamnu' min as-sarf? Naam, iya. Kenapa? Wa ma mani'u lahu min as dan apa yang mencegah dia, apa yang menghalangi dia menghalangi nama Yazid tadi dari sarf, dari tanwin waznul fi'li adalah wazn fi'il. Ya. Maksudnya apa? Nama Yazid tadi dia mengikuti wazn fi'il. Ya, dijelaskan sesudahnya ya. Lianna Yazida karena Yazid tersebut, nama Yazid tersebut, alisma itu isem Yusawi Yazidu al fila yang itu sama dengan Yazidu yang merupakan fi'al. Jadi isem Yazid, nama Yazid itu sama dengan fi'il Yazidu. Berarti apa? isim itu mengikuti atau sama dengan wazan fi'il. Yazidu itu fi'il mubarak. Takul engkau katakan, Hada yazidu wayang kusu. Ini bertambah, yazidu bertambah, wayang kusu dan berkurang. Ini kan fi'il. Ya, Hada yazidu, ini bertambah, wayang kusu dan ini berkurang. Ya, jadi yazidu itu fi'il. Dan tadi nama yazid, ism tersebut, mengikuti atau sama dengan bentuk fi'il Yazidu itu. Sehingga apa? Nama Yazid, isim Yazid tadi nama orang, seseorang, dia mamnu' minas Karena mengikuti wazan fi'il. Contoh berikutnya. Yashkuru ismu rajulin. Nama seseorang. Yashkuru ini ada nama seseorang. Ada seseorang yang bernama Yashkur mamnu'an minas sarfi. Ya, mamnu' minas sarf. Terhalang dari tanwin, tidak menerima tanwin. Ya, Al-mani'u minas sarfi yang mencegah dia untuk tanwin, yang mencegah dia dari tanwin al-alamiyatu wa waznul fi'li. Apa? Al-alamiyah. Ya, ini terkait dengan nama wa waznul fi'li dan wazun fi'l. Maksudnya apa? Dia mengikuti wazun fi'il. Jadi yang menyebabkan dia terhalang dari tanwin ada dua sebab. Yang pertama alamiah, maksudnya itu terkait dengan nama, ya, alam, ya, tadi al alam ini membacanya alam ya bukan ilmu tapi alam ini nama yang dimaksud nama ya. itu sebab yang pertama kemudian sebab yang kedua wazn fi'li dia mengikuti wazn fi'il. jadi dua sebab ini terpenuhi alamiah nama dan wazn fi'il. Ketika demikian apa? Maka dia memang min as-sarf. karena kana alaman jika di, uh, e, itu e, lafa tersebut itu berupa nama ya. Ini. Jadi kalau ada seseorang bernama Yashkur, maka dia dibaca tanpa tanbin Yashkuru. Ya, bisa masmuka ya, atau masmuhu, ismuhu Yashkuru, ismuhu Yazidu. Ya, bukan Yazidun, bukan Yashkurun, tidak sebagaimana misalkan Muhammadun Aliun tidak seperti itu tapi Yazidu ya. ismuhu Yazidu namanya Yazid ismuhu Yaskuru namanya Yaskur gitu ya contoh yang berikutnya Ahmadu Ahmad ya, Mamnu min al sarfi mamnu' min al sarf ya, Ahmad ini mamnu' min al sarf ya, kalau Muhammadun sarf tanwin tapi kalau Ahmad mamnu' min al sarf ya Mal mani'u min Apa yang mencegah dia dari tanwin al-alamiyatu? Ya. Ini terkait dengan alam nama. Ya. Wa dan mengikuti wazan fi'al. Ya, nanti dijelaskan sudahnya. Afdalu. Lafat afdalu. Hmm, terus sebelumnya tadi Ahmad dia mengikuti wazan fi'il. Apa fi'il yang diikuti? Af'ala bentuk fi'il madhi ada kan fi'il madhi af'ala misalnya apa akroma dia memuliakan akroma memuliakan ada khala memasukkan ini kan fi'il wazannya af'ala kemudian tadi ada nama yang mengikuti wazan fi'il ini ya, af'ala ya, ahmadu kan sama wazannya jangan melihat huruf akhirnya ya tapi lihat bentuk salah keseluruhan kan sama ahmadu af'ala kan sama maka apa nama tersebut atau dia berupa nama dan mengikuti wazan fi'al maka termasuk manlof minasor contoh berikutnya afdalu marartu bi rajulin afdala min fulanin aku melewati seseorang yang lebih utama dari fulan ya. sebelum dilanjutkan ya contoh-contoh tadi ya Yazid, Yashkur dan Ahmad tadi mengikuti wazan fi'al dan termasuk ini ya alam ya nama. Sekarang yang berikutnya afdalu. Afdalu bagaimana? Dijelaskan afdala dalam kalimat tersebut dibaca afdola dengan fathah huruf akhirnya mamnu'an minas sarf ya dia mamnu' minas sarf wa mal mani'u dan apa yang mencegah dia dari tanggil tersebut al itu adalah wasiyah terkait ya, dengan sifat ya, jadi ini bukan nama ya, afdalu dalam contoh itu tadi itu bukan nama seseorang tidak terkait dengan nama tapi dia terkait dengan wasiyah atau sifat jadi wasiyah, ya, ini sama dengan sifat sifatun sama ini terkait dengan sifat atau wasfot wasfot tadi ya li'annahu ismu tafdilin karena dia itu bentuk ism tafdil ya, afdalu itu bentuk ism tafdil yang namanya yang namanya ism tafdil apa dia menunjukkan dua hal yang sama yang mempunyai sifat yang sama yang satu melebihi dari yang lainnya sifat yang satu melebihi dari sifat yang lainnya itu ism tafdil jadi afdalu tadi apa terkait dengan wasaf atau sifat ini Kemudian wawaznul fi'li, dia juga mengikuti bentuk fi'il, mengikuti wazan fi'il. Jadi secara faedah atau makna dia terkait dengan wasat atau sifat, kemudian bentuknya mengikuti wazan fi'il. Ini. Lianna afdala ala wazni akroma. Karena afdala tersebut mengikuti wazan akroma. Wa akroma fi'lun maudin. Dan akroma adalah fi'lun maudi. Tadi ya sudah disampaikan. Akroma adalah bentuk fi'lun maudi. Dan isim tafdil tersebut, afdalu, itu mengikuti bentuk akroma tadi. Sehingga dia memnu' minas saraf. Dua sebab. Yang pertama wasfiyah, yang kedua wazn fi'li. Idan, jika demikian, al itu kaidahnya adalah kullu ismin ja'a ala wazni fi'lin. Setiap isim yang ada, yang datang, yang hadir atau yang berwujud mengikuti bentuk fi'al, fahuwa mamnu' min sarfi. Maka dia itu mamnu' min sarfi. Ya. Mamnu' min Sawaun sama saja karena hadal ismu alaman apakah isim ini berupa alam nama mislu Ahmad, seperti Ahmad au sifatan ataukah isim ini berupa sifat mislu afdola seperti contohnya afdola tadi jadi ketika isim itu mengikuti wazan fi'al maka dia mamnu minas baik isim itu menunjukkan alam nama maupun isim itu menunjukkan sifat sifat ini sudah dicontohkan tadi yang nama ada contohnya yang sifat juga ada contohnya. Kemudian ada contoh lagi, perhatikan. Ahmadi. Yumkinu an nuhawwiluha ila sifatin. Ahmad ini memungkinkan untuk kita ubah menjadi sifat. Jadi lafat Ahmad ya bisa itu bermakna alam nama tapi juga bisa bermakna itu sifat ya sesuai dengan apa korinah atau siapul kalamnya ini fanakulu contoh kita katakan marortu bi rajulin ahmada min fulanin indan ni'ami saya melewati seseorang ya, ahmada min fulanin yang lebih terpuji dari si fulan ain dan ni'ami ketika e, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini. Ahmada min fulanin lebih terpuji. Ya. Bukan birojulin Ahmada maksudnya seseorang yang bernama Ahmad. Tidak cocok nanti artinya dengan kalimat ini ya. Tapi di sini Ahmad bermana atau apa tadi sifat bukan alam. Ini. Ahmada huna ismu tafdilin. Ahmada di sini adalah bentuk ism tafdil. Yakni absar hamdan eh, yang lebih banyak pujiannya. Ya. Ini Ahmada min fulan lebih banyak memuji Ahwan tadi bukan terpuji tapi lebih banyak memuji Aksar dan lebih banyak memujinya ya. jadi maratu bi rajulin Ahmada min fulanin inda ami sama lewati seseorang yang lebih banyak memuji ya, daripada fulan ya, ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. jadi di situ Ahmad adalah bentuk isim tahbil yang bermana tadi aksar hamdan lebih banyak pujiannya. Hmm. Tapi tetap walaupun di itu bermakna sifah, tapi karena dia mengikuti wazan fi'il, tetap dia mamnu' minas sarf. Karena tadi dinyatakan apa? Setiap isim yang mengikuti wazan fi'il termasuk mamnu' minas sarf. Sama saja apakah itu alam ataukah sifat tidak dibedakan Sebagaimana kemarin yang jamak sifat mutal jumuk juga demikian Sifat mutal jumuk untuk alam nama maupun untuk sifat ya semuanya termasuk mamnu' minas ya. contoh yang lain berikutnya samaita ibnaka yahdul bana fulanin engkau menamai anakmu misalnya ya dengan nama Yahdul dulu, yafdulu yafdulu ibna fulanin dulu putra si fulan dulu huna mamnu'an minas sarfi ini mamnu' minas sarf limada kenapa lil alamiyati karena dia alam ya termasuk alam nama wa wazn fi'li dan mengikuti wazan fi'il ya, ini fi'il mudhari bentuknya sama atau mengikuti wazan fi'il mudhari ya. hmm. sehingga dia mamnu minasarf sarf seseorang tadi namanya anaknya misalnya Yahdul maka dia tidak tanwin Yahdulu ini. Ja'a Yahdulu misalnya ya, Yahdulu datang ini. bukan Yahdulun tapi Yahdulu Contoh berikutnya, samaita ibnaka, engkau menamai anakmu uskut. Misalkan saja, anaknya dinamai dengan uskut fanadaitahu maka engkau memanggil dia uskut ibnu Muhammadin uskut bin Muhammad ya, uskut putranya Muhammad mal mani olahu minasorfi apa yang mencegah dia dari tanwin al alamiyatu wa wazni fi'li itu terkait dengan nama dan mengikuti wazan fi'l ayu fi'lin fil yang apa fil yang mana fi'lul amri itu bentuk fil amr uskut itu bentuk fil amr sehingga dia tidak tanwin. Bukan kemudian namanya uskutun. Ya, tidak, tidak, tidak bisa tanwin. Ya, sudah namanya uskut. Ya, sunna Idan, kullu ma kana ala wazni fi'lin, ya, fahuwa mamnu'a minasarfi. Jika demikian, setiap isem yang mengikuti wazan fi'al, maka itu mamnu' sarf In kana alaman falil alamiyati wa waznil fi'li. Jika isim itu berupa nama, maka dia mamnu min dengan sebab alamiah dan wazn fi'al dengan sebab merupakan alam nama dan mengikuti wazan fi'al. Wa in kana wasfan dan jika isim itu berupa wasaf atau berupa sifat, falil wasfiyati wa fitli. fi'li. Maka dia mamnu min dengan sebab Wasiyah dengan sebab dia berupa sifat wawas min fi'li dan dengan sebab dia mengikuti wazan fi'l fala budda fihi min illataini maka apa tidak bisa tidak dia ada dua ilah padanya itu ada dua ilah ada dua sebab dua alasan yang menyebabkan dia mamnu' minas dan dua-duanya harus terpenuhi harus ada Iya. Jadi yang menyebabkan dia mamnu minas sarf ada dua sebab itu. Iya. Waznul fi'li yang pertama adalah wazn fi'al mengikuti wazn fi'al ma'al wasfiyati awil alamiyati. ya, mengikuti atau bersamaan dengan wasfiyah terkait dengan sifat au al alamiyah atau terkait dengan nama. Ini yang kedua. Sebab yang kedua ya bisa dibolak-balik yang jelas dua sebab ini yang pertama mengikuti wazan fi'al kemudian yang kedua dia berupa alam atau berupa sifat ketika dua ini terpenuhi maka apa dua sebab ini terpenuhi maka dia mamnu' minas saraf fa in kana isman jamidan fa innahu yansarifu maka jika dia itu berupa isim jamid ya, tidak mengikuti wazan fi'al fa'innahu syarifu maka dia tanwin menerima tanwin jadi kalau dia alam atau sifat tetapi tidak mengikuti wazan fi'il maka dia tanwin ya, menerima tanwin jadi dua ilah tadi harus ada semua untuk menjadikan dia mamnu' minus sharaf ya. Jadi yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu a'lam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in Amma ba'd InsyaAllah kita lanjutkan Bacarannya Tadi Ilah yang kedua Yang Menghalangi Isem menerima talwin yakni jika isim tersebut mengikuti wazan fi'al dan itu berlaku baik pada isim yang menunjukkan alam atau nama maupun isim yang menunjukkan atau terkait dengan sifat. Yang berikutnya, ailah yang ketiga yang disebutkan dalam bait syair kemarin ijma' wazin adilan. Ini yang ketiga apa? Adilan. Salitan yang ketiga adilan. Qala ahli nahwi berkata ahli nahwu yakni maksud dari adilan maka ya, nama maniu fihi al-adlu jadi ilah yang mencegah ism itu tanwin adalah al-adlu Ya. al-adlu ini. Yakni yang dimaksud dengan al-adlu yakni udila min syai'in ila akhara. Ya. Di ya, udila di sini disamakan atau diubah ya. diubah dari sesuatu menjadi yang lain yakni min wazdin ila wazlin yakni dari satu wazan ke wazan yang lain diubah dirubah dari satu bentuk wazan ke bentuk wazan yang lain ini, ini makna al-adli wa yakunu alaman wa yakunu sifatan ini bisa berupa alam nama wa yakunu sifatan dan juga bisa berupa sifat yakni yakunu fil a'lami ya, yakni isim tersebut bisa berupa alam ya alam jamak dari alam ya bisa berupa pada alam nama-nama fayakunul mani'u as sarfi ya, al alamiyata wal adla kalau isim itu tadi berupa alam ya, berupa nama maka yang mencegah isim tersebut dari tanwin yang menghalangi isim tersebut dari tanwin adalah al-alamiyah yakni terkait dengan nama tadi wal adla dan adl yakni diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain jadi ada dua ilah yang satu terkait dengan alam ilah yang pertama yang kedua adalah al-adl ini Wa yakunu fil awsafi dan jika isim itu berupa sifat-sifat ya, al awsaf cuma dari sifat atau cuma dari wasaf uh, eh, al awsaf ini cuma dari wasfun ya bukan sifat kalau sifat semuanya sifatun jadi awsaf ini tema dari wasfun tapi maknanya sama dengan sifat tadi ya, jadi jika isim-isim itu berupa sifat-sifat fayakunul mani'u minasarfi sarfi al-wasiyata wal adla. Maka yang mencegah isim tersebut dari tanwin adalah wasiyah, yakni terkait dengan sifat wal adla dan al adl tadi. Diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu wazan ke wazan yang lain. Fala budda ma'al adli min idhafati illatin ukhra. Maka tidak bisa tidak, maka haruslah bersama dengan al-adl tersebut yakni penambahan ya idofah ya, penambahan illatun illatin ukhra ya penambahan illah yang lain ya penambahan dari sebab yang lain wa fil alamiyati awil wasiyati yakni pada alamiyah atau pada wasiyah terkait dengan alam ataupun yang terkait dengan sifat jadi seperti yang sebelumnya seperti pada sifat mudahal jumu dan juga seperti pada wadon fi'il Artinya e, kalau siwah muntahakimu ya, kemudian wazan fi'il kemudian al-adl ini ini satu ilah, satu sebab yang menyebabkan isem itu tidak menerima tanwin. Ya, suatu isem itu tidak menerima tanwin. Nah, di sana ada satu sebab lagi yang menyebabkan dia tidak menerima tanwin sehingga dengan terpenuhinya dua sebab ini isem tersebut menjadi tidak tanwin. Kalau hanya sifah mudal jumu itu satu sebab, satu ilah. Kalau hanya sekedar tadi wazan fi'il itu juga satu sebab, satu ilah. Kalau di sini hanya sekedar al-adil saja itu juga satu sebab atau satu ilah. Di sana harus ada ilah yang satunya, yakni apa tadi? Alamiah atau wasfiyah. Terkait dengan nama atau terkait dengan sifat. Pada sifat mudal jumu pada wazan fi'al dan pada al-adl berlaku dua ilah ini. Misaluhu fil a'lami, contoh untuk yang a'lam, contoh untuk yang nama, ya, alam. Umaru, ya, nama Umar. Daiman nafarau, ya, selalu, ya, terus menerus, ya, selamanya kita akan mengatakan membaca wa an Umara ya, wa an Umar bin Khattab dari Umar ibn Khattab selalu dibaca an Umar tidak akan pernah dibaca an Umarin ataupun an Umari ya, selalu an Umar lima dahulna Umar Kenapa kita katakan itu dengan Umar Huruf akhirnya dengan fathah Tidak tanwin Li'annahu ismun la yansurifu Karena dia itu ism yang tidak menerima tanwin ya. Ism yang tidak menerima tanwin. Ya, ketika majrur ya, ada an yang mendahului berarti dia majrur, maka tanda jarnya dengan fathah. Maka dibaca an umara. Ini. Wa ma mani'u lahu min dan apa yang mencegah dia apa yang mencegah nama Umara ini dari sarf dari tanwin? Ya. Ada dua ilah al-alamiyah tuh yang pertama yaitu terkait dengan alam nama Wal adalu yang kedua itu al adal. Ini ya, dua ilah yang menyebabkan itu mamnu' minas sorof. Kalau hanya satu saja kurang. Harus nah, dua-duanya. Dia alamiah dan adil. Ini. anna asla Umara karena asal dari Umara Amirun adalah Amirun. Jadi nama ini, lafaz ini Umara atau Umaru aslinya, asalnya adalah amirun. Ya, bentuk apa ini? Ism fa'il ya. Fa'ilun amirun. Fa'udila min amirin ila umara. Nah, lalu apa? Diubah. Ya. Diganti. Min amirin dari amir tersebut. Ila umara menjadi umara. Menjadi umar. Jadi bentuknya diubah. Asalnya amirun menjadi umaru. Ini. Idan al-alamiyatu wal adlu. Jika demikian, ini adalah alamiyah terkait dengan alam nama wal adlu dan adl. Ya, diubah dari satu wazan satu bentuk ke bentuk yang lain atau wazan yang lain. Ini. Adapun terkait dengan sebabnya atau bagaimana mengubahnya, yaitu sesuai dengan orang Arab mereka terserah mereka mengubahnya atau sebabnya wallahu alam yang jelas asalnya demikian kemudian diubah menjadi seperti itu asalnya Amirun menjadi Omaru ini. mungkin di kitab-kitab yang lebih mendalam mungkin ada tapi di sini tidak dibahas lebih rinci ya itu ya contoh yang lain yujadu najmun yusamma zuhala didapati satu bintang najmun ya satu bintang yang dinamakan zuhal. Ya, yang dinamakan dengan zuhal. Nah, cuma di sini bintang tapi juga mungkin bisa bermana planet atau yang semacam itu. Jadi eh, apa penyebutan secara umum benda-benda yang ada di langit ya dengan ini itu bisa ya. sesuai siaknya sesuai konteksnya apa ini. jadi didapati satu bintang atau satu planet ya, benda langit ya yang dinamakan dengan zuhal ya. A'la sayyarati as sabin indal al-qudama'i. Ya. A'la yang paling tinggi. Maksudnya yang paling jauh. Ya. As-sayyarat as saba apa? Sayyarat bukan mobil ya, tapi dia apa? Planet-planet. Ya, atau bintang yang yang beredar di angkasa ya di luar sana. Asab yang tujuh. Ya. dalam kudamai. Ya. Di sisi al kudama orang-orang terdahulu. Ya. ya. biar lebih mudah planet itu saja ya. ya. mencakup semuanya yang yang besar-besar itu ya. Ini. Jadi Zuhal a'la sayyarati sab'i andal qudamai. Zuhal ini planet yang paling tinggi, paling jauh ya di antara tujuh-tujuh planet eh, termasuk dari tujuh planet yang paling tinggi ya Indal Kudama ya di sisi orang-orang terdahulu ya pada uh, pandangan orang-orang terdahulu ini jadi ada tujuh planet yang paling tinggi menurut pandangan orang-orang terdahulu ya jangan disamakan yang sekarang tapi orang-orang terdahulu Fanaqulu lalu kita katakan nazartu ila zuhalin au zuhala. Aku memandang pada zuhal. Mana yang benar ila zuhalin dengan kasrah tanwin atau zuhala dengan fathah dan tidak tanwin. As-sahihu yang benar zuhala. Ya, zuhala dengan fathah dan tidak tanwin. Dimana? Kenapa? Li'annahu alamun karena dia itu alam nama ma'dulun an zahilin yang diubah dari zahil ya, jadi asalnya itu zahilun kemudian diubah menjadi zuhalun fasara mamnu'an min sehingga dia menjadi mamnu' min sarf terhalang dari tanwin lil alamiyati wal adli karena alamiyah karena sebab dia merupakan alam wal adli dan karena pengubahan tadi dan yang adil itu Ya, satu bentuknya satu wazannya mengikuti bentuk wazan fu'alu ya. Umaru Zuhalu ya, ini satu wazan satu bentuk bentuk perubahannya dari Amir menjadi Omaru dari Zahilun menjadi Zuhalu ya, jadi Adal itu wazannya Fu'alu ya. jadi tidak sembarangan bentuk asal berubah bukan tapi diubah dari bentuk ke bentuk yang lain yakni kalau diperhatikan dari contoh-contoh itu dan dari beberapa kitab yang dia ada, nanti mengikuti wajah ini, Fu'alu, Umaru, Zuhalu, termasuk ini salah satu berhala yang ada di Ka'bah dulu ya, Hubal, Hubalu itu juga termasuk. <clears throat> Iya. Jadi ada dua ilah, alamiah dan adil. Ini. Iya hal itu kalau sekarang dikatakan satu Saturnus. Wallahu a'lam. Ya. Saturnus yang ada cincinnya itu ya. Oke. coba, ya. Kita ya, yang ada cincinnya kan satu ya. Iya, ya. Ini misalnya di sini disebutkan tambahan faedah dari Aceh tentang bintang-bintang tadi ya. Wa yuqalu hasaba kalami ahli al-hay'atil akademi. Ya, al akadamina dan dikatakan ya, hasaba sesuai dengan kalami ahli hayati ucapan ahli hayah apa ahli hayah astronom astronom astronomi bukan astrologi berbeda ya astrologi dan astronomi itu berbeda kalau astronomi insya Allah masih boleh dipelajari. Kalau astrologi itu yang mengarah pada kesyirikan ya. Allah Allah. Astrologi apa? Zodiak itu. Zodiak, ya. Capricornus, Cancer, Taurus, ya. Ramalan bintang itu astrologi. Itu yang haram Allah alam karena mengarah pada kesyirikan. Tapi kalau astronomi ini insya Allah masih boleh. Ya. Untuk mempelajari bintang, matahari, bulan. Ya. Untuk tujuan yang mubah atau bahkan tujuan yang itu disyariatkan Allah. Nah, ahlul hay'ah tadi astronomi, ya, astronom. Ya. al akadamin yang terdahulu. Ya, dikatakan sesuai dengan ucapan ahli astronomi yang terdahulu dalam kutubah syair tentang tadi as-sayyarat tujuh planet yang besar ya zuhalu syara murrikhahu min syamsihi fatazaharat bi utaridal aqmaru ya. zuhalu satu syara dua murrikhahu tiga min syamsihi empat Fatazaharat lima, Bui Utarida enam, Al-Akmaru tujuh. Tujuh kan? Tadi ada planet tujuh, tujuh planet. Definisi planet jangan disamakan dengan definisi planet yang sekarang ya. Ini pandangan orang-orang terdahulu. Ini. Tartibun tanazilun urutan tanazil ya, urutan uh, yang tadi yang paling tinggi ke rendah ya. Zuhalu. Zuhal. A'laha. Yang paling tinggi di antara tujuh tadi. Tadi apa? Saturnus. Kemudian syara. Ai maknanya al Mushkari. Ini urutan berikutnya ya. Yes syara ai al mustari al mustari itu Jupiter planet Jupiter murrihahu yang berikutnya urutan berikutnya ai al marihu jadi murrihahu maknanya al marihu apa mar maraf planet maraf al marihu maraf murrihahu Ning syamsihi Hai maknanya asyamsu matahari. Ya. Fatazaharat. Hai maknanya az-zahratu yang dimaksud dari fatazaharat adalah az-zahratu. Apa zahrat? Hah? Bunga. <laughs> ya bisa bunga, tapi kalau dikaitkan dengan planet, planet yang cenderung ke Zahrah apa? Venus. Venus. Az-Zahra itu planet Venus. Karena kaitannya dengan planet ya. Kalau kaitannya dengan kembang ya itu bunga. Dan kalau kaitannya dengan planet Az-Zahra itu Venus. Planet Venus. Ya. Kemudian di utarida dalam syair tadi ya di utarida ai yang dimaksud apa afaridu utaridu apa utaridu apa Altor itu? Merkurius. Al-Aqmaru, Al-Qamaru. Dan Al-Aqmaru yang dimaksud adalah Al-Qamaru. Qamar, bulan. Hua asfaluha, dia Qamar tersebut asfaluha yang paling rendah di antara tujuh tadi. Ai saja sayyarati sab'ati, yakni uh, yang paling rendah di antara tujuh planet tersebut. Maksud dari a'la yang paling tinggi, asfalu yang paling rendah, maksudnya jaraknya. Jadi a'la itu yang paling jauh, asfalu yang paling dekat. Ini tolak ukurnya dari bumi, ya, bukan dari kalau orang mengatakan sekarang matahari sebagai pusat tata surya bukan, tapi ini memandangnya dari sisi orang yang ada di bumi. Jadi yang paling jauh tadi Saturnus, yang paling dekat adalah bulan. Sehingga matahari ada di lubang keempat ya tadi ya. Karena jaraknya dari bumi seperti itu. Menurut pandangan orang-orang terdahulu. Ini. Ini tambahan faedah dari Aceh tentang Asyarat sayyarat as Ya, tujuh planet ya, yang besar ya, yang ada di sekeliling bumi ini. Wallahu a'lam. kembali ke pembahasan al-adl. Qulna kita katakan innal adla yakunu fil a'lami. Sesungguhnya al-adl tersebut ya ada pada a'lam ya, pada pada alam-alam pada nama-nama. Fatakulu sehingga kau katakan al-mani'u al sarfi al-alamiyatu wal adlu yang mencegah dia dari tanwin yang menghalangi dia dari tanwin adalah alamiyah ya, dan adl nama dan adil ya, pengubahan tadi wa yakunu fil awsafi ya, dan adil itu juga ada pada awsaf pada sifat-sifat yakunul mani'u lahu min asfarfi al-wasfiyatu wal adlu sehingga yang mengubah eh, apa sehingga yang mencegah yang menghalangi dia untuk tanwin adalah al-wasfiyah wal adlu yakni wasfiyah terkait dengan sifat dan adlu perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain tadi misalnya contoh ukharu pada kata ukharu. kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 84, fa'iddatun min ayyamin ukhara. Maka iddatun ya, hitungan ya. Min ayyamin ukhara dari hari-hari yang lain. Ini kaitan dengan uh, puasa ya. Ketika tidak bisa berpuasa nanti kodok pada hari-hari yang lain. Ya. Di situ lafaz ukhara bagaimana? walam yakul ukharin Allah tidak mengatakan dengan dengan ucapan dengan kata ukharin ma'a anna ukhara majruratan dengan keadaan ukhara tersebut majrur jadi ukhara dalam ayat tersebut dia majrur ya min ayamin ukhara ada min ayamin majrur karena min kemudian ukhara sebagai naat dari ayamin dia ikut majrur ini. Hmm. Tapi apa? Tidak dikatakan dengan kasrah tanwin, tidak ukhorin, tapi dia dengan fathah dan tidak tanwin, eh, ukhara. Ya. Li'annaha sifatun li ayyamin. Karena dia itu sebagai sifat pada ayyamin. Wa ayyamin maj'ruratun bi min. Ayyamin itu maj'rur dengan sebab min. Walakin qala azza wa jalla akan tetapi Allah menyatakan, Allah azza wa jalla menyatakan min ayyamin ukhara. Ya, dengan fathah. Al-mani olaha sarfi al-wasiyatu wal-adlu. Yang mencegah dia dari saraf, dari tanwin adalah wasiyah. Ya, terkait dengan sifat. Tadi dia menjadi sifat. Dia merupakan sifat. Wal-adlu dan pengubahan. Ya, ini. uharu Ya, ini ya. Ukharu, omaru, fu'alu. Ini. Ma'dulatun an mada. Kenapa dia dikatakan al-adlu? Ya. Kalau Rofaknya kan berarti ukhoru ya. Di situ majrur ukhoro Kalau rofak berarti ukhoru. Ma'dulatun an an mada dia diubah atau perubahan dari apa? Maqalu an akharin eh? tidaklah mereka mengatakan tentang akhorin ya. Kalu ya, mereka mengatakan ya, para ahli mengatakan ma'dulatun anil ukhari itu perubahan dari al ukhari ya, atau al ukhari asluha al ukhari ya, asalnya adalah al ukhari jadi dengan alif lam ya, kalau dengan alif lam dia tetap kasrah ya, jadi kalau dengan alif lam itu majurnya kembali ke asalnya dengan kasroh. Jadi asalnya demikian al ukhari kemudian tidak ada alif lam maka dia dengan fathah. Ya. Fallahu a'lamu maka Allah lah yang lebih mengetahui hal hiya hadhihi apakah itu ini seperti ini au ataukah ya ma'dulatun anil akhari itu berubah dari al akhari ya jadi wallahu alam yang pasti yang mana? Apakah tadi perubahan dari al-Bukhari dengan al-Islam atau dari al-Akhai? Ya, secara pastinya Allah yang lebih tahu tentang ini. Allah kulli halin ya, atas semua keadaan al-ukharu ya, al-ukharu mamnu atau minasarfi al-ukharu ini ya, ukharu ini itu mamnu' min wal mani laha minasarfi al-wasfiyatu wal adami yang mencegah dia dari tanwin adalah wasiyah dan adl. Sifat dan adl atau perubahan itu tadi. Wa min zalika dan yang termasuk itu termasuk al adl tadi pada lafaz masna wa thulathu wa ruba'u ya qala ta'ala masna dua-dua ya, ya, dua dua sulasi kemudian tiga tiga rubau empat empat jadi tiap tiga tiap tiga tiap empat tiap empat ya seperti itu. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata dalam surah Fatir ayat pertama Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a ya. Tentang apa ini? Malaikat ya Malaikat mereka mempunyai sayap-sayap ajnihah sayap sayap masna yang jumlahnya ada dua dua dua wasulasa jumlahnya ada tiga tiga waruba'a yang jumlahnya ada empat empat ya. kanan dua kiri dua kanan tiga kiri tiga ya. kanan empat kiri empat Allah alam nanti bisa dilihat tafsirnya jadi tentang malaikat mereka mempunyai sayap yang jumlahnya ada dua dua atau tiga tiga empat empat ajnihatin majruratun bimada ya, lafaz ajnihatin dia majrur dengan sebab apa bil idhafati dengan sebab ibawafah, wa alamatul jari al kasratu dan tanda jarnya dengan kasrah dibaca ya, dibaca ajnihatin kemudian masna wa warubaa, wa ruba'a hadhihi badalun ini badal dalam ayat tersebut lafaz-lafaz ini kedudukannya sebagai badal ya kedudukannya ya sebagai badal. Badal termasuk ya apa? tawabik, Jadi dia mengikuti isim sebelumnya, mengikuti kata sebelumnya. Hmm. Mengikuti apa berarti dia? Hasmi hadin. Hmm. Wa ma'adzalika maftuhatun. Bersama dengan itu, dia badal dari hajmi hadin dia di fathah. Ya. makna di fathah, tapi fathahnya muqaddar pada alif. Kemudian sulata fathahnya zahirah tampak, itu juga fathahnya tampak. Kan dia di badal, badal dari ajni nihatin Ajni nihatin tadi majrur dengan kasrah, kan jelas. Maka mestinya apa? Badalnya juga majrur, ya kan? Badal itu i'rabnya sesuai dengan isim sebelumnya. Kalau sebelumnya majrur, maka badal juga majrur. Tetapi di sini majrurnya dengan fathah. Masna, wasulasa, waruba'a. Dia majrur tapi dengan fathah. Kenapa? Di Li'annaha la tansorifu. Karena dia tidak menerima tanwin. Famal mani'u laha minasarfi. Apa yang mencegah dia dari tanwin? Qalu, mereka menyatakan, al-wasiyatu wal-adlu jadi wasiyah terkait dengan sifat wal adlu dan perubahan. Kaifal wasiyatu wal adlu? Bagaimana itu maksud dari wasiyah dan adl dalam lafaz-lafaz tersebut? Al wasiyatu annaha wasfun. Al wasiyatu yakni karena dia itu adalah wasf. Dia adalah sifat. Ini. An ayyi syai'in udilat dari apa dia diganti dari lafaz apa dia diubah kalau mereka menyatakan masna ma'dulatun an isnaini isnaini. Jadi masna itu sebagai ganti, sebagai perubahan dari isnaini, isnaini, dua, dua. Wasulata an salasatin salasatin. Sulasa itu ganti dari salasatin salasatin, tiga, tiga. Waruba'a an arba'atin arba'atin. Ruba'a itu sebagai perubahan, ganti dari arba'atin, arba'atin, empat, empat. Jadi asalnya seperti ini, maknanya isnain, isnain, atau salatatin, salatatin, atau arba'atin, arba'atin, dan seterusnya, nanti sampai uh, asyaratin, asyaratin, sampai sepuluh ya. Kemudian diubah bentuknya menjadi seperti lafal-lafal tersebut. Ya, masna, sulasa, ruba'a, khumasa, sudasa, Shufa'a, Sumana, Tisaa, dan Usyara. Sampai sepuluh namanya. Sehingga dia termasuk al-adl. <clears throat> Idan al-mani'u laha minasarfi al-wasiyatu wal-adlu. Yang mencegah dia dari saraf al-wasiyah dan al-adl. Ada yang ditanyakan dari beberapa keterangan tadi? berarti nggak masuk walu itu, bukan, kalau yang ini berbeda wajahnya dengan yang walu, tapi tetap termasuk yang al adami. Kenapa dalam ini tiga tiga ilah ini ya di situ disebutkan ditekankan berkali-kali alamiah dan wasiyah karena di, di beberapa indah yang berikutnya itu nanti hanya berlaku pada salah satunya mungkin hanya pada alam saja tidak berlaku pada wasiyah artinya ya yang mudah saja ya nanti yang berikutnya yang keempat itu ya Robian Anlis yang keempat adalah anis ilah yang keempat anis sesuai dengan urutan dalam syair kemarin ijma wazin adilan anis jadi yang keempat anis anis nanti maknanya apa taknis atau musanna ya, jadi bentuk musanna nah kemudian tadi apakah kemudian musanna semuanya musanna itu kemudian mamnu minas sorof tidak yang mamnu minas sorof pada musanna nanti akan dibahas itu yang alam saja yang lama, Jadi alam, nama dan mu'anas. Maka dia mamnu minas syarat. Tapi kalau wasaf atau sifat mu'anas, dia tanwin. Bisa tanwin, menerima tanwin. Kalau itu sifat, walaupun mu'anas. Ya. Maka tadi untuk yang tiga ilah yang sudah dibahas ini ditekankan disebutkan berkali-kali alamiah dan wasiyah dua-duanya di baik itu yang alam nama maupun yang sifat itu semuanya mamnu minasaraf dengan syarat-syarat tadi ya eh, dengan ilah-ilah tadi sirah dan jumu wazan fi'al kemudian al adil itu semua berlaku baik pada alam nama maupun pada sifat nanti yang berikutnya yang mu'annas tadi ya nanti akan dibahas ini agak panjang soalnya ya nanti secara ringkas ya secara ringkas tadi dikatakan apa? Itu nanti hanya berlaku pada alam saja, pada yang nama saja. Jadi mu'annas dan alamiah. Adapun kalau mu'annas wasiyah itu tidak termasuk. Artinya dia nanti akan tanwin. Ya. Jadi berbeda. Jadi ada yang dari dari sembilan ilah itu nanti ada yang berlaku untuk alam dan sifat, tapi ada yang berlaku hanya untuk alam saja ya, seperti yang mau anak nanti ataupun yang lainnya nanti juga akan dibahas lebih lanjut seperti itu sehingga masing-masing harus e, apa di, di apa di, diperhatikan dengan cermat dengan teliti karena tidak semuanya sama rata ya. ada yang untuk alam dan wasaf sifat ada yang hanya untuk alam saja atau mungkin nanti untuk sifat saja jadi harus dibedakan satu dengan yang lain tidak kemudian pukul rata semuanya sama tidak ini. kalau yang tiga awal ini berlaku untuk semuanya baik alam maupun sifat contoh mudahnya ya untuk yang anak nanti di ada pembahasannya untuk lebih memudahkan gambaran secara umum seandainya ada seseorang ada seorang perempuan namanya muslimah anak perempuannya dinamai muslimah hmm. ini sudah jadi apa nama ya nama nama anaknya misalnya muslimah pintu fulan karena sudah jadi nama alam dia anak dan alam tapi ada dua ilah kan terpenuhi maka apa mamno Muslimah itu. kalau dia majuroh ya an atau misalkan ada an an muslimata Kenapa? Karena dua ilah alam alamnya dan mu'anas. Tapi kalau itu berupa sifat seorang perempuan muslimah, seorang perempuan Islam atau seorang muslimah bukan nama, ya, menunjukkan keumuman atau sifat pada seorang perempuan yang muslim, ya dia tanwin. atau Misalkan saat muslimatun datang seorang perempuan muslim ya muslimatun kan kalau nanti dia masih error ya muslimatin seperti itu itu yang muanat beda antara yang alam dan yang sifat beda ya dengan tadi yang apa dengan wazan fi'il Ahmad entah dia alam entah dia sifat tetap mamnu nasar Ahmad tadi sudah di contohkan ya itu alam atau sifat dia tetap menganggap minafar Tapi kalau taknis e, mu'anas atau taknis beda. Jadi masing-masing ilah dari sembilan ilah yang disebutkan nanti akan ya belum tentu sama semuanya akan satu dengan yang ada ada perbedaan perbedaan ini yang perlu diperhatikan. Jadi e, ini harus dipelajari diperhatikan satu persatu ya keadaannya masing-masing bagaimana perhatikan. Ada yang ditanyakan? <clears throat> Ini mana panjang pembahasannya. Uh, maksud yang dimaksud di situ is, isim jamid itu maksudnya yang tidak mengikuti wazan fi'il, yang tidak berasal dari fi'il. Ya. Jadi sebagian isem ya, pembagian isem bila dari sisi ini, ada isem jamit artinya dia tidak berasal dari fi'al, dan ada isem apa mustaq ya, yang selain dari jamit mustaq Nah, isem mustaq, mustaq itu asalnya dari VO sehingga tadi sebagian bentuknya dia atau bentuk-bentuknya dia menyerupai VO ini karena memang asalnya dari VO Yazid ya, nama walaupun itu nama ya Yazid Yaskur Ahmad tadi kalau dia kan juga berasal dari VO ya, ya Zada Yazidu ya, Shakara, Yaskuru Hamida Yahmadu kan asalnya dari VO Adapun kalau isim jamid contohnya ada biasanya dijadikan contoh itu seringnya ini asadun misalkan singa ini tidak berasal dari fi'al tidak ada fi'al asada ya'fudu atau yang jelas ini tidak berasal dari fi'al dia ya memang isim ini dan banyak contoh yang lain yang, sering ini adalah ada lagi yang lain kalau kitabun ini apa? Jamet atau bukan? Bukan ya. Karena dia dari apa? Kata ya tubuh. Kata fi'ilnya. Babun pintu mencari. Iya. Atau ya nama-nama mungkin nama-nama binatang atau tumbuhan atau ya, buah-buahan atau apa yang memang di situ tidak ada bentuk fi'ilnya. Itu yang dimaksud dengan isim jamak dalam pembahasan ini. والله أعلم bagaimana? Kalau tidak ada untuk malam ini, insya Allah sampai di sini dulu. Mungkin yang keempat bisa dibaca dulu, dipelajari. Nanti kita nanti membahasnya pada waktu yang akan datang. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن